ما معنى العالم ها العالم ما معنى العالم اسم يعين المسمى مطلقا اسم يعين المسمى مطلقا isim yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Kam nau'an lil alam ya nau'an al awal alamun syakhsi asani alamul alamun jinsi alam ada dua macam alam syakhsi dan alam jinsi ma huwa al alam asyakhsi ma ayyana musammahu mutlaqan bi ghairi qaidin bi ghairi qaidin Mama al-alam al-jins al-alam al-jinsi ma dalla ala al-jins duna ta'yin fardin min. Ya, tanpa apa? Menentukan satu tertentu. Apa bedanya? Mal farq baina al-alam al-syakhsi wal alam al-jinsi? Fil lafzi ya, lafzan, fil lafzi. Adapun fil ma'na Sawa ya. Apa itu bedanya pada lafaz? Apa Pada makna? Kalau alam syakhsi yuradu bihi wahid bi'aini, dimaukan dengannya satu orang tertentu. Kalaupun ada yang sama ya kebetulan saja. Ketika seorang meletakkan satu nama untuk anaknya Muhammad ya tujuannya untuk membedakan diantaranya kan untuk yang lain. Kalau di sana ada nama-nama yang lainnya kebetulan. Kemudian kalau Al-alam al-alamul jinsi secara makna bagaimana seperti apa? Seperti nakirah. Ya. Apa bedanya nakirah dengan alam jinsi? Ya, secara lafaz beda, ya kan? Kalau alamul jinsi secara lafaz seperti alam syakhsi. Ya. Bedanya apa? Kalau alamul jinsi tidak bisa dimasuki alif lam sebagaimana alam syakhsi adapun Nakiroh bisa dimasuki apa? Alif lam. Seperti rajulun ar-rajul itu apa? Nakiroh. Adapun contoh Usama, Tu'ala itu adalah al-alam al-jinsi dan tidak bisa dimasuki oleh alif lam. <clears throat> Kemudian juga apa sisi persamaan yang lain antara al-alamul syakhsi dengan al jinsi secara lafadz bisa datang darinya apa? Al-hal yasihu majiul hal min. Kemudian yang lain apa? Ya. Al-man'u min as-sarf idza udifa ilahi sababun akhar. Terhalang dari sorof ketika ditambahkan bersamanya ilah yang lain. Uzkur aqsam al-alami min haythu huwa Wa'arif kullan minha mal amsilah. Sebutkan macam-macam alam. Ya, yang pertama apa? Ismun wa kunyah wa laqab. Apa makna ism? Ma Ya, huma kunyah Masud robi Abinu Ummin Lakob ma'asyara bi rif'atin au ya bi dha'ati musammah apa yang mengisyaratkan kepada kemuliaan ataupun kerendahan yang dinamainya Jika kita al-laqab wal ismu ayyuhuma yuqaddam. Ya, apabila bertemu berkumpul laqab dengan isim, mana yang didahulukan? ya al ism wajiban atau jawazan wujuban atau jawazan wujuban inda al-basriyin atau jumhur Uzkur aqsam al-murakkab aqsam al-murakkab fil alam sudah belum ini Jelaskan belum? Belum ya? Jadi alam kemarin sudah dijelaskan ada kalanya mufrad. Seperti apa? Zaid. Ya, ada kalanya murakkab. Ada kalanya murakkab. Dan alam yang murakkab itu ada tiga macam. Yang pertama murakkab ibofi. <clears throat> alam dengan tarkib ibofi. Seperti apa contohnya? Abdullah Abu Bakrin ataupun yang lainnya Abdullah apa lagi banyak Syamsuddin dan yang lainnya ya kalau alam itu diambil dari tarkib idhofi maka erobnya pada bagian yang mana pertama atau yang kedua pada yang ke pertama. Ya, adapun bagian yang keduanya dikasroh. Ya. Kemudian yang kedua alam yang ditarkib dengan tarkib masjid. Contohnya apa? Ba'labak, si bawah dan yang lainnya. Ya. Maka alam yang ditarkib dengan tarkib masjid yang akhirnya bukan wai, itu i'rabnya pada bagian yang kedua. Bagian yang pertamanya tetap di atas fathah. Seperti ba'la bak, hadra, maut. Adapun alam yang ditarkib dengan tarkib yang akhirnya dengan tarkib masjid yang akhirnya waih maka mabni di atas kasroh seperti bawaihi. Kemudian yang berikutnya alam ataupun nama yang ditarkib dengan tarkib isnadi. Contohnya ta'abbata syarran, syaba ataupun yang lainnya ada orang namanya ana muslimun misalkan ya ini kan tarkib apa isnadi maka ya Rabbnya yuhka alamahu alaih dikayakan saja di mahalli raf'in ya. ja'a ana muslimun ada orang namanya ana muslimun ja'a fil madin Ya, ana mubtada kan, muslimun khobar. Itu fa'il. Ya. Yuhka ma, yuhka alamahu ma alaih fi mahalli raf'in. Ya, sebagai fa'il. Ya, robbnya mahalli. <clears throat> nah, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya dari macam yang ketiga dari isim yang ma'rifah setelah yang pertama apa? bomair, ya, yang kedua alam yang ketiga ismul isyarah ismul isyarah isim isyarah nama lainnya ya nama lain dari isim isyarah adalah al mubhamat isim-isim yang mubham ya kenapa disebut dengan mubhamat atau isim-isim yang mubham karena isim-isim ini umum dalam penggunaannya cocok atau bisa digunakan untuk menunjuk apa saja digunakan untuk menunjuk orang bisa menunjuk hewan bisa benda-benda mati bisa hadza Muhammadun hadza kitabun hadza qittun ya kan umum kan ya sehingga disebut dengan apa al-mubhamat disebut dengan al-mubhamat karena umum dan bisa digunakan untuk menunjuk apa saja. Di sini didefinisikan oleh musonif yaitu dengan ucapannya mau dia limusharin ilai Isim isyarah adalah isim yang diletakkan limusharin ilai untuk musharin ilai menunjuk sesuatu. Iya. Yakni sesuatu yang dinamai dengan makna isyarah. Kalau dikatakan hadza hadza Zaidun, itu maknanya apa? Usyiru ila Zaidin gitu. Hadza Zaidun, maknanya usyiru ila Zaidin. Saya menunjuk kepada Zaid. Jadi lafaz hada di sini, lafaz hada di sini menunjukkan kepada zat, itu Zaid dan juga menunjuk kepada isyarah ataupun menunjukkan makna isyarah. Hadza Zaidun maknanya usyiru ila Zaidin. Gitu. Ma wudi'a li musyarin ilaih apa yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu. Wahwa dan dia isim isyarat tersebut yang pertama za lil mufradil muzakkar untuk seorang laki-laki. Pada semua jenis bisa, bukan hanya yang berakal. Yang tidak berakal pun bisa. Bahkan benda-benda mati pun bisa. Za rajulun, za kitabun, za qittun ataupun yang semisalnya. <clears throat> Dan seringkali ditambahkan dengan hak tanbih, haza. Jadi isi misalnya hanya za aslinya, haknya hanya apa? Litanbi untuk menarik perhatian mukhatab. Kemudian zi, zihi, ti, tihi, ta. Lil mufradah al muannasah Ini semua digunakan untuk menunjuk seorang wanita. Banyak ya alat tunjuknya bisa zi, zihi, ti, tihi, bisa pula ta. Ya. <laughs> Di sini pada zihi, ya pada zihi boleh disukun zih, zih atau di kasroh zihi. Ya. Kemudian pada ti boleh disukun tih Ya, tih. Boleh dikasroh juga, tihi. Dikas, dikasroh, dipendekkan ataupun dipanjangkan boleh. Tih, tihi, tihi boleh. Pada tih. Ya, pada zih. Juga demikian zih. Kemudian apa lagi? Kasroh, zih pendek. Atau dengan ikhtilas cepat zih, Ya. Itu bahasa yang ada pada zih dan tih. Wa zani lil musanna al muzakkar fi halati rafa'. Kemudian zani untuk musanna muzakkar dua orang laki-laki untuk menunjuk dua orang laki-laki ataupun yang dikiaskan dengan muzakkar. Fi halati rafa' ketika rafa'. Kemudian zaini fi halatai an-nasbi wal jarri. Zaini untuk menunjuk ya dua yang muzakkar ketika nasab dan jar. Ya di antara ahli nahwu ada khilaf ya, terkait dengan zani zaini apakah dia mabni atau mu'rab sebagian mengatakan bahwasanya semua isim isyarah itu dalam mabni termasuk zani dan zaini sebagian yang lain mengatakan mu'rab kenapa mu'rab karena dia sudah dimusanakan gitu musana itu diantara ciri isim sehingga kalau ada isim-isim yang mabni dimusanakan maka dia menjadi mu'rab gitu Sehingga pada contoh zani ya zani apa? Ini adalah kitabani, dua kitab. Maka zani di situ i'rabnya apa? Isyarah bagi yang mabni mabni ala maza Ala kasrah bagi yang mu'rab marfu' wa alamat rafi' al alif niyabah an dhamma li anhu musanna gitu wa tani lil musanna al muannasi fi halati rafa kemudian tani untuk musanna musanna muannas dua orang wanita fi halati rafa ketika rafa digunakan tani wa taini fi halatai an nasbi wal jar dan taini pada dua keadaan digunakan pada dua keadaan nasab dan jar wal jam'i mudzakkaran kana umu muannasan ulai kemudian untuk jamak apakah mudzakkar atau muannas sama kata tunjuknya yaitu ulai bil madhi indal hijaziyin dengan dipanjangkan ya ataupun dengan hamzah di akhirnya ulai wabil qasri inda tam inda tamimiyin dan dengan qasr tanpa hamzah pada bahasanya orang-orang tamim yaitu ula pada bahasa orang Hijaz dengan hamzah ulai pada bahasanya mereka orang-orang tamim ula dan boleh pula di tanwin di situ hamzanya ulain ya ulai atau boleh boleh dikatakan ulain ya wa yajuzu dukhuluha atanbih ala asma'il isyarah nahu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini haula'i dan boleh masuk hak tanbih pada isim-isim isyarah contohnya hadza za dikasih hak hadza hadhihi hadzani hadaini hatani hataini haulai nanti Arabnya disendirikan ha litanbih za ismul isyarah wa idza kana al musyaru ilaihi ba'idan al haqta ismul isyarah kafan harfiyatan tatasarrafu tasarruf al kafi al ismiyati bihasabi al mukhatabi nahu zaka wa zaki wa zakuma wa zakum wa zakunna apabila sesuatu yang ditunjuk itu jauh al-haq fa syarah isyarah maka kamu sertakan ya bersama isim isyarah kafan harfiyah kaf yang merupakan huruf yang menunjukkan jauh yang mana kaf ini tatasarruf tasarruf al-kaf al-ismiyah ya bertasarruf dia seperti tasarrufnya kaf ismiyah ka ki ku kuma itu kun bertasarruf dia berubah-ubah seperti berubah-ubahnya kaf yang merupakan isim bihasabil mukhatabi sesuai dengan yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicaranya seorang laki-laki, zaka kitabun. Ya, ketika kamu sedang berbicara dengan Muhammad, ya, kemudian Muhammad mencari aina ya kitabi. Anda mengatakan zaka kitabu. Ini kitabmu. Kalau yang berbicara ataupun yang diajak bicara wanita, Anda mengatakan zaki. Ya. Jadi kafnya berubah-ubah sesuai dengan dengan siapa antum berbicara. Satu orang laki-laki ka, satu orang wanita ki, dua orang kuma. Iya. Dan seterusnya. Iya. Dan itu zaka bukan susunan mubah mudhaf ilaih. Iya. Kafnya hanya huruf saja yang menunjukkan kepada apa? al buad harfun la mahallalah min al-i'rab dalla ala al-bu'd ya, dan seterusnya wa yajuzu an tazida qablaha laman dan boleh pula engkau menambahkan sebelum kafnya dengan lam dan di sana ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan isim isyarah. Ada yang mengatakan bahwasanya isim isyarah itu ada dua tingkatan kurba dan bu'da, dekat dan jauh. Ini pendapatnya Ibnu Malik. Adapun jumhur mengatakan bahwasanya isim isyara itu ada tiga tingkatan. Kurba, wusta, bu'da. Kurba untuk yang dekat, wusta yang tengah-tengah, bu'da yang jauh. Kalau yang kurba itu yang tidak ada kaf dan lamnya. Seperti za, kitabun, hadza, kitabun, Adapun yang bu'da untuk yang jauh itu ketika ada kaf dan lamnya. Zalika. Ya. Wausto kemudian yang tengah-tengah itu yang padanya hanya ada kafnya. Seperti zaka. Ya, kenapa demikian? Karena bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya jarak. Ya, ketika tidak ada tambahan huruf ya dekat. Ketika ada tambahan satu huruf agak jauh. Taman hurufnya dua lebih jauh lagi. Ya. Wa yajuzu an tazida qabla halaman. Boleh engkau tambahkan sebelum kafnya itu lam seperti zalika. Zalika, zaliki, zalikuma. Zalikum, zalikunna. Wala tadkhulul lam fil musanna. Lam tidak bisa masuk kepada yang musanna wala fil jam'i tidak pula bisa masuk kepada jamak fi lughati man maddah ya pada bahasanya orang yang memanjangkan ula bahasanya siapa orang-orang Hijaz adapun pada bahasanya tamimiyun maka boleh ulalika ya. tidak boleh masuk pada musanna dengan antum zanilika nggak bisa ya hanya zanika tidak boleh antum tambahkan lam zaniliki zanilika misalkan ataupun ta nilika nggak boleh ya pada yang jamak juga pada bahasanya orang-orang Hijaz yang memanjangkannya itu tidak boleh ditambahkan lam dengan mengatakan ula lilika nggak boleh hanya ula ika <clears throat> hanya kafnya saja yang bisa adapun pada selain musanna ya itu boleh pada yang jamak Ya pada bahasanya orang yang memadkan dengan ulai tidak boleh. Pada yang mengkosor boleh ulalika. Wa inna ma tadkhulu fi halatil bu'dil kaf nahwu dzanikuma tanikuma ulaika wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad idza taqaddamathu ha at-tanbih. Nahwu hadza fayuqalu fihi fi halatil bu'di hadzaka. Wa inna ma tadkhulu fi halatil bu'di al-kaf tidak lain ketika jauh hanya bisa masuk di situ yaitu pada musanna dan pada jamak pada bahasanya orang yang memadkan itu yang bisa masuk hanya kaf. Ya wa inna ma tadkhulu fi halatil bu'di al kaf tidak lain bisa masuk kepada musanna ataupun jamak pada bahasanya orang yang mematkannya ya ketika jauh hanya kaf saja. Telah disebutkan di atas bahwasanya musanna tidak bisa dimasuki lam. Jamak juga pada bahasanya orang Hijaz tidak bisa. Tapi kaf bisa. Wa inna matan khulu fi halatil bu'di al kaf. Ketika jauh hanya bisa dimasuki kaf saja. Sejauh apapun tetap hanya kaf. Tidak boleh ditambahkan apa? Lam. Contohnya zanikuma. Zanikuma mimma 'allamani rabbi. Atau tanikuma ulaika. Tidak boleh dikatakan zani zanilikuma atau tanilikuma ataupun ulailika Tidak boleh. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad idza taqaddamathu ha. Demikian pula lam ini lamul bu'ad tidak bisa masuk kepada isim isyarah untuk mufrad ketika didahului oleh hak tanbih. Hadza tidak boleh dikatakan apa hadzalika. Tapi kalau dibuang haknya bisa zalika, ya kan? Tapi kalau hanya kafnya bisa hadzak. Fayuqalu ataupun dikatakan Ya, saya ulangi. Kalau hak tan masuk maka tidak boleh dimasuki apa? Lam. Ya, hadza tidak boleh apa? Hadzalika. Fayuqalu fihi halatal bu'di ketika jauh kamu hanya boleh menambahkan kafnya saja. Tidak boleh ditambahkan lamnya. Hadzak. Hadzak gitu. Wa yusharu ilal masih ada waktu kan? Enggak ada jamnya jadi repot. ويشار إلى المكان القريب هنا أو ها هنا نحو إنا ها هنا قاعدون وإلى المكان البعيد هناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم نحو وإذا رأيت ثم dan ditunjuk kepada tempat yang dekat dengan huna di sini. Ya, ilal makan ini khusus ya. Ketika kita menunjuknya kepada makan, maka kalau dekat tempatnya antum ah, gunakan huna ataupun Ha hahuna. Inna Ha hahuna qa'idun. Inna Ha hahuna qa'idun. I'rabnya bagaimana? Inna. <clears throat> Hah? Inna harfu nasbin atau kidin. Na al-mudghamah Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Ha ditanbih huna Ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Iya. Qa'idun khabar. Khabar inna. Kenapa mansub huna? Huruf ya. Huruf makan. Atau eh, inna ha huna qa'idun. Wa ilal makanil ba'id dan kepada sesuatu yang ataupun ketika antum menunjuk kepada tempat yang jauh maka digunakan hunaka ha hunaka hunalika au hanna au hinna au sama ataupun sama contohnya wa iza ra'aita sama wa iza ra'aita sama jika engkau melihat di sana gitu. artinya di sana atau di sini kalau yang dekat di sini yang jauh di sana kalau tadi yang sebelumnya itu umum penggunaannya ya bisa untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal ataupun benda mati kalau untuk menunjuk tempat ya antum gunakan kalau dekat huna ataupun hahuna kalau jauh ya hunaka hahunalika hunalika au hanna au hinna sama ya mungkin itu ya ringkasnya barangkali ada yang belum paham silahkan ditanyakan Hah? Apa? Walil jazmi. Mana? Oh itu. Ulai ya. Jadi ulai itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak apakah muzakkar atau muannas. Boleh sama. Tidak dibedakan. Ya. Alat tunjuknya kalau yang ditunjuk jamak muzakkar atau muannas sama digunakan ulai. Ya, ulai. ulai ataupun ulai rijalun ha ataupun ulai nisaun. Ya. Yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada yang iskal maka kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya kita masuk ke yang keempat dari isim-isim yang ma'rifah itu isim mausul. Subhanakallah bihamdihi, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.